Mitra bisnis, saat ini presiden dan wakil presidennya sudah terpilih dan tinggal dilantik. Lalu bagaimana dengan para pembantunya di kabinet mendatang? Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, ada yang menyarankan agar kabinet mendatang dapat dirampingkan. Apa komentar Anda? Memang susah ya, merampingkan kabinet itu kan lu nggak bisa pecat pegawai negerinya. Lu kan nggak bisa berhentikan mereka semua kalau lu tutup departemennya satu berapa ribu orang ya you mesti kasih dia mesti PHK kan kan tak boleh tak bisa PHK di sini kan nah jadi saya pikir hati-hati sekali kalau you mau lakukan perampingan itu sambil jalan silakan saja tapi kalau you mau lakukan segera berteori-teori itu ada di buku semua teori-teori itu semua betul tapi kalau pelaksanaan dalam birokrasi kita memberhentikan orang gaji mesti dibayar tapi orangnya tak ada kerjaan dan mereka dimolus setiap tiap setiap dua selama dua tahun lamanya aku kita nggak belum baik baca ya, aja kita langsung sudah di demo terus-terusan kita cari perkara baru yang sebenarnya perkaranya begitu banyak ya harus kita selesaikan gitu ya. Jadi saya tidak merekomend kita itu menciutkan tapi sambil dalam kita lihat kita persiapkan yang baik sehingga betul-betul pegawai-pegawai itu diri di training kembali untuk juga dikasih kerjaan-kerjaan lain. Nah pelan-pelan itu kita bisa lakukan. Tidak bisa ekstrim itu sudah nggak bisa. Itu di buku bisa, kenyataannya nggak bisa. Bagaimana dengan jabatan wakil menteri? Saya pikir nggak ada lagi ada kali satu tempat cuma di Menteri Luar Negeri aja ya Menteri Luar Negeri ya enam bulan harus tinggal di luar negeri gitu ya keliling-keliling ya jadi saya pikir yang lain nggak usah juga lah itu apa banyak ya nanti ya Menteri Muda yang berkelahi sama Menteri Tuanya juga akhirnya nggak ada yang beres semuanya ada dua matahari di satu departemen juga nggak baik nah jika tidak ada wamen maka sang Menteri harus benar-benar the right person in the right place dong Pak Pak Arus begitu, apakah dia mau datang di dari, dari partai politik, profesional lah mestinya kan, atau dia mau datang dari look profesional dan lain-lain, itu semua bisa kita bisa kita cari lah ya. Banyak orang baik di Indonesia, itu 250 juta, masa nggak ada yang baik. Jadi saya tetap optimis kesalahan yang lama itu kita jangan paksakan lagi, misalnya ketua-ketua partai politik itu mesti masuk kabinet yang nggak di soal juga. Ah, sekarang itu harus dijaga, jangan lagi. Nah, itulah harapan kita kepada Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala ini supaya jangan mengulangi kesalahan yang lama yang dibuat oleh SBY ya, gitu. Ada yang khawatir PDIP akan berperan sangat besar di dalam pemerintahan Jokowi JK. Apa komentar Anda? nggak ada lah itu Pak Jokowi kan bukan orang yang bisa dimain-mainkan lagi sama Pak Yusuf Kala itu kan. Saya nggak percaya dengan mental, dengan mental Pak dan cara Pak Jokowi ini dan dia toh orang yang kita tahu bosi ada neko-neko yang aneh-aneh ya nggak ada sama sekali datangnya juga jelas dari mana jadi saya rasa yang itu-gitu saya pikir tidak akan terjadi lah. Kita jangan berteori-teori di disamakan terus antara yang lama dengan yang baru. Ini seolah-olah bisa kita waspada betul. Kita harus hati-hati betul. Contoh-contoh yang jelek itu jangan kita tiru terus semuanya. Tapi jangan menyamakan. Dan juga melihatnya ke depan lah. Jangan melihat ke belakang lagi menurut saya. Ya. Ke belakang kita tutup kumpulkan semua masalahnya, kita mulai melihat ke depan bersama-sama bagaimana kita bersatu melihat ke depan ini. Kan Pak Jokowi ini bukan daripada presiden untuk cuma 72 juta yang memenangkan dia. Ini presiden 250 juta rakyat kita. Jadi ini harus kita juga bantu dia untuk dia berhasil dalam kepresidennya ini betul-betul membantu rakyat kita bukan cuma membantu partai-partai yang kadang-kadang nggak jelas juga kita maunya apa gitu loh. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.